bagaimana hukumnya huruf-huruf Al-Quran ditulis dengan huruf-huruf Latin? Jawaban pada ini sebetulnya ada ulama yang mengharamkan menulis huruf Al-Quran dengan huruf Latin kalau huruf aslinya tidak di sampingnya. Karena apa? Juga sebelum saya melanjutkan juga mengharamkan terjemahan tok tanpa isi Al-Quran. Sebab itu nanti akan menjadikan Quran kita seperti Bible dan hanyut dengan terjemahan masing-masing. Tidak ada di dunia dua terjemahan yang sama. Terjemahan yang ada dari Kementerian Agama, terjemahan daripada orang-orang lain, terjemahan dari Hamka, dari Hasbi Sedigi, tidak sama terjemahan dari Pekcho, terjemahan daripada Miller dan lain-lainnya, semua itu berbeda-beda. Kalau kita ambil ayatnya, terjemahannya, tok, nanti Anda baca Quran begini, sana baca Quran begitu dan tidak raca. Jadi tiap mau diterjemahkan, bacalah aslinya dulu. Dan jangan tulis Quran dengan Latin, tok, itu haram. Malah sebagian ulama mengatakan kalau ada buku seperti itu, bakarlah tapi itu dianggap bukan Quran.